Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Apa yang terjadi? Oh, oh Kaukah wanita iblis yang tengah diburu oleh para penduduk kota Mepulu ini? Oh. Jangan, Pak. Jangan. Pak. Iblis itu berbahaya sekali. Dia baru saja membunuh tiga orang hingga meleleh hancur dengan pedangnya. Itu, lihatlah cairan itu, Pak. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo lo lo lo, Tangannya kenapa bang sampean bang? koro karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. oleskan kau panas, gatal-gatal jam Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Hari Akik sebagai Saudagar Buang Tua, Ai sebagai Nyonya Saudagar, dibantu oleh Manher, Indra, Ashari, dan Mogan. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, para penduduk kota Mepulu berbondong-bondong mendatangi rumah saudagar buang tua bersama dengan wanita muda yang telah kehilangan kekasihnya. Nyonya Sodagar itu kemudian mempersilahkan beberapa orang bersama dengan wanita yang telah kehilangan kekasihnya itu untuk masuk dan melihat sendiri wanita beranak yang disangkanya adalah wanita iblis. Ketika Anting Wulan keluar dari dalam kamarnya, wanita muda yang telah kehilangan kekasihnya itu mengenalinya. Oh, iya, iya, dia pembunuhnya, Paman. Aku mengenali pedang itu, pedang emas itu. Oh. Tapi tadi kau mengatakan bahwa wanita itu berwajah menyeramkan, kotor, dan rambutnya awut-awutan seperti kuntilanak. Hati-hati Mawar jika menuduh orang itu. Iya, aku juga tidak percaya jika dia adalah seorang pembunuh. Uh, tapi aku tadi benar-benar melihat wanita buruk rupa itu masuk kemari. Hei, eh, Tambuna, di mana dia kau sembunyikan? Kalau bicara hati-hati, Paman. Jangan menuduh kami seenaknya. Ah, tapi saya betul-betul melihat wanita pengemis yang seperti dikatakan Mawar itu masuk ke dalam rumah ini. Iya. Akulah wanita yang kalian cari, Paman. Akulah yang telah membunuh laki-laki kasar yang telah menghinaku itu. Laki-laki bejat, perusak kehormatan wanita. Oh, kau? Kau? Pergilah kalian dari tempat ini segera sebelum aku membantai kalian semua. Oh, rupanya engkau benar-benar iblis wanita itu. Uh, uh, maaf Nyonya Buang Tua. Siapakah sebenarnya wanita ini? Uh, keluarga Nyonya kah? Bukan. Dia bukan sanak keluargaku. Tetapi aku kasihan melihat keadaannya. Keadaan bayinya yang tidak terawat. Uh, tetapi wanita ini adalah iblis pembunuh Nyonya. Uh, uh, maaf kami akan mengambil tindakan pada wanita ini. Ah, keluarlah dari rumah Tuan Buang Tua. Ikutlah kami untuk menerima hukuman. kalian telah mengganggu anakku, Kayan. Kalian telah membuatnya terbangun dari tidurnya. Karena itu, kalian semua harus menerima hukuman dariku. Ah, jangan, jangan berkelahi di sini. Aku mohon, jangan berkelahi di sini. Untuk sesaat, para penduduk yang telah bersiap mengepung anting wulan tertegun. Tetapi sebaliknya, anting wulan yang telah mencabut pedangnya tidak mempedulikan teriakan Nyonya Saudagar itu. Tangisan bayinya seakan-akan telah membuatnya hilang pengamatan. Anting wulan menubruk ke depan dan kemudian kiri dan kanan. Hiya! lakukan, Dek? Ah, kau... Tiga orang laki-laki yang terkapar di tanah beberapa saat kemudian perlahan-lahan tubuhnya meleleh dan musnah menjadi sedikit cairan kental di hadapan Nyonya Saudagar, wanita yang telah kehilangan kekasihnya serta Tambuna si pelayan. Oh, uh, Nyonya, tolonglah saya. Jangan biarkan dia membunuh saya. Oh, ada apa? Apa yang terjadi? Pak, Pak. Oh, engkaukah wanita iblis yang tengah diburu oleh para penduduk kota Mepulu ini? Oh. Jangan, Pak. Jangan. Iblis itu berbahaya sekali. Dia baru saja membunuh tiga orang hingga meleleh hancur dengan pedangnya. Pak, itu. Lihatlah cairan itu, Pak. Suara tangis bayi siapakah itu, Bu? Di dalam kamar itu. Bayinya, Pak. Oh, entahlah. Kasihan sekali sebenarnya wanita itu. Juga bayinya dalam keadaan sakit. Berhentilah, Pak. Janganlah mengambil tindakan sembarangan. Wanita itu mempunyai kepandaian yang sangat hebat, Pak. Anting Wulan yang semula masih saja mematung dengan pedang ular emas di tangan, nampak seakan-akan tersadar. Ia menyarungkan kembali pedangnya dan meninggalkan saudagar buang tua bersama istri, pelayan, dan wanita muda itu ia bergegas masuk untuk menggendong kayan putranya. Pak, jangan sembarangan mengambil tindakan. Ah, aku akan menyampaikan berita pembunuhan ini pada penduduk kota. Pak, itu Pak. Urus para penduduk kota di depan, Pak. Mereka akan semakin marah dan bisa mengamuk, Pak. Akan kulihat ke depan. Kau tunggulah di sini. Hei, tenang, tenang. Dengarlah, aku Buang Tua akan bicara tenanglah sedikit. Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. lo, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh, aduh. Malam, yong-yong. Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip nyu. Medik 55 produksi kal. Ketahuilah, wanita yang berada di dalam rumahku itu adalah buruan dari Baginda Layang Buana, yang juga adalah tamu agungnya. Ramai buruan. buruan. Ramai buruan. Tamu agung. Aduh. Bagaimana ini? Nah, Hei, dengarlah. Dengarlah dulu. Aku akan menjelaskan pada kalian semua. Di Kutaraja, beberapa waktu yang lalu telah kedatangan sepasukan besar prajurit dan para tokoh dari tanah Jawa, yaitu Kerajaan Mataram kedatangan mereka yang semula akan berperang dan bermusuhan dapat dicegah oleh baginda kita yang agung dengan cara melakukan pertandingan adu kepandaian yang akhirnya dimenangkan oleh tokoh-tokoh dari tanah Jawa dan wanita yang kini berada di dalam rumahku itu. Aku yakin adalah salah seorang tokoh yang kini tengah dicari-cari Baginda Layang Buana. Nah, dalam perintah edaran yang disebarkan ke seluruh bagian Kutai Raya ini, ialah diharapkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Ah, tapi buang, dia adalah pembunuh iya, kejam. Dia, dia telah membunuh banyak orang di kota ini. Ah, dia harus mendapat hukuman. Eh, tenang, tenanglah dulu. Aku kira satu-satunya jalan yang terbaik adalah menghubungi panglima penguasa kota Mepulu ini. Karena selain ia yang memiliki kepandaian hebat untuk menghadapi wanita itu, dia juga adalah orang yang paling berhak untuk menyelesaikan masalah wanita itu. Ah, ya. ya. ya. Kita ke sana saja segera. Ayo, ayo, ayo. ayo. Kita minta keadilan dari beliau. Iya, ayo, ayo, ayo keadilan. Ayo. ayo. di kota ini orang-orang membicarakan masalah yang kukatakan tadi tentang tokoh wanita Mataram yang dalam keadaan mengandung, yang mengamuk dan membunuhi para tokoh Kutai Raya di alun-alun. Oh, jadi seganas itukah wanita yang berada di dalam rumah kita ini, Pak? Ah, ah, aku juga tidak tahu, Bu. Bukankah wanita yang dicari oleh Baginda Layang Buana adalah wanita yang tengah mengandung? Hah? Dan yang sekarang berada di rumah kita adalah wanita yang telah melahirkan. Tetapi, Pak, bayinya pun belum berumur banyak. Aku kira umur bayinya baru kurang lebih satu bulan. Ya, memang tidak banyak berbeda. Bisa saja benar. Wanita yang dicari-cari itu sudah melahirkan anaknya. Hmm, tapi bagaimana sikapnya padamu, Bu? Ah, hanya sikapnya yang aneh, yang mencemaskan, Pak. Dia banyak berdiam diri, menutup mulutnya. Ah, Kambuna. Iya, iya, iya. Eh, kau pergilah ke dapur. Tanyakan pada pelayan di sana. Apa ramuan untuk bayi wanita itu sudah siap? Hmm? Jika sudah, uh, antarkanlah ke kamarnya. Wah, c -c -c jangan saya, jangan sayanya, j eh, -j jangan saya. Mm -mm, mm ya, uh, wanita itu ber -ber berbahaya sekali. Uh, uh, saya, saya, saya, saya, uh, uh, saya. Uh, baiklah, saya... baiklah. Jika begitu, kau beritahu aku jika ramuan itu sudah selesai. Mm, baik, baik, baik, Tuan. Apa yang terjadi dengan bayi itu, Bu? Uh, tubuhnya panas sekali, Pak. Agaknya ia dalam keadaan sakit. Uh, aku uh, aku takut sekali dengan wanita itu, Pak. Uh, tapi tapi bocah itu bayi itu kasihan sekali. Dia dalam keadaan sakit, Pak. Uh, bayi yang gagah sekali. Bayi laki-laki yang tampan. Uh, Kasihan bayi itu, Pak. Ah, sudahlah, jika memang kau takut, ya jangan dekati wanita itu. Dan ramuan itu biarlah aku yang akan mengantarkan padanya. Jika ada kesempatan, aku akan melumpuhkannya secara tiba-tiba. Ah, jangan, Pak. Jangan. Lihatlah, cairan di depan kamarnya. Cairan itu adalah Cairan tiga orang penduduk kota yang tewas dan musnah akibat dari pedang maut wanita itu, Pak. Jangan, Pak. Jangan mencari perkara dengan wanita itu. Tetapi wanita itu harus kita tangkap. Dan jika perlu, bunuh dia sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Jangan, Pak. Jangan. Aku tidak mau kau menjadi korban dari wanita liar itu, Pak. Jangan. Nyonya, Nyonya, nyonya Nyonya. Ah, engkau Tambuna. Ah, iya. ah, sudah selesai ramuan penurun panas itu? Uh, iya, ininya. Uh, baiklah. Terima kasih. Kau kembali saja bekerja. Biar aku yang menyerahkan ramuan penurun panas ini pada wanita itu. Uh, aku temani engkau, Bu. Ayo. Loh, loh, loh, Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogaro terus? Ketel-gatel ya? Itulah, Bu. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. oleskan kau panas, gatal-gatal jamur kulit. Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. badannya dalam keadaan kurang sehat. Uh, aku aku suka sekali dengan bayinya itu, Pak. Ah, sudahlah, Bu. Ayo, kita ketuk pintunya. Dek. Dek, bukalah pintu ini. Aku bawakan ramuan penurun panas untuk bayimu. Dek, Dek, bukalah pintu ini. Maaf, Dek. Ini aku bawakan ramuan obat untuk bayimu. Balurkanlah di seluruh tubuhnya. Eh, ramuan ini baik sekali untuk menurunkan panasnya. Tanpa berkata apa-apa, Anting Wulan menyambut mangkuk kecil dari tangan Nyonya Sudagar itu. Setelah mencium-cium beberapa saat, ia kemudian kembali ke balai-balai dan mulai membalurkan ramuan yang hangat itu ke seluruh tubuh Kayan putranya yang masih saja menangis. Sementara itu Buang Tua dan istrinya sudah berada di belakangnya memperhatikan Anting Wulan yang tengah membalurkan bayinya dengan ramuan penurun panas. Kasihan sekali anak ini jika harus dibawa bertualang. Oh, anak gagah Saudagar. Sementara itu, di dalam kamar Saudagar Puang Tua, oh. Aku mengerti semuanya. Kasihan, Pak. Sudahlah, Bu. Jangan kau buat hatiku ini juga semakin hancur. Aku juga merindukan seorang anak merindukan bayi mungil dalam kehidupan kita ini. Ah, tetapi jika Dewata belum mengizinkan, apa yang dapat aku lakukan? Bukankah aku sudah menyarankan padamu agar mengangkat seorang anak? Kita dapat mencari seorang bayi mungil, entah dari sanak keluargamu ataupun kita dapat membeli dari kota lain yang jauh dari kota Mepulu ini, Bu. Entahlah, Pak. Aku sejak dulu memang hanya menginginkan bayi yang lahir dari kandunganku. Tapi kali ini melihat bayi mungil itu, hatiku menjadi tergerak, Pak. Aku ingin sekali merawat bayi itu. Aku ingin sekali memiliki bayi itu, Pak. Kau oh, benar-benar gila. Bukankah engkau tahu bahwa wanita itu sangat berbahaya? Dia adalah pembunuh yang sangat kejam. Bagaimana mungkin kita dapat mengambil bayinya? Tentu saja kita tidak akan merampasnya, Pak. Aku aku hanya ingin memintanya, Pak. Aku ingin mengasuh anak itu. Aku ingin memintanya, Pak. Mungkin saja wanita itu kesulitan untuk mengasuhnya, Pak. Aku ingin menemuinya dan meminta bayinya, Pak. Mana mungkin, Bu. Tidak akan ada seorang ibu yang akan menyatakan kesulitan untuk merawat bayinya sendiri. Percayalah, kau akan kecewa, Bu. Tuan! Tuan! Panglima penguasa kota Amepulu telah tiba bersama dengan pasukan prajurit, Tuan! Tuan! Ah, Panglima Amuk Longkali. Ya. Hmm. Uh, uh, uh, bu, ah. Bu, ada harapan, Bu. Ada harapan untukmu memiliki bayi itu. pijitin, pijitin, cepat, cepat. lo Pak Buat, sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh, aduh, malam, yung, yung. Siang, tolong, tolong, bosan aku, Pak. Aduh, Bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya, sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa Pak, kalau sakit kepala minum saja Medik 55 dari Kalbe Pharma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip Sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Pharma. Buang Tua segera bergegas ke halaman depan untuk menemui Panglima penguasa kota Nah, saudara pendengar sekalian, apakah rencana dari saudagar Buang Tua untuk mendapatkan bayi anting bulan? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Hai, keluarlah kau wanita iblis Keluar dan serahkan dirimu untuk kami adili Ayo keluar mengganggu anakku. Kalian membuat tidur anakku terbangun. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Hmm, kau kira kau itu siapa, Anting Wulan? Seorang tamu agung yang kebal akan hukum. Dengarlah, walaupun Prabu Layang Buana junjunganku memerintahkan untuk membawa secara baik-baik, tetapi aku tidak bisa menerimanya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampai bang? koro garo terus? Ketel-gatel ya? Itulah mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. kurang. On les can campanes, que tal, que tal, jamut. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anti Harry Harry sebagai Panglima Amuk Longkali, Hari Akik sebagai saudagar buang tua, Ai sebagai nyonya saudagar, Manher sebagai pelayan dan pembawa cerita, Neni Sumardi selamat menikmati. diceritakan Anting Wulan membunuh tiga orang penduduk kota Mepulu. Buang Tua, saudagar pemilik rumah besar itu, datang dan berhasil mengatasi kemarahan penduduk kota. Dan atas sarannya, para penduduk kota berbondong-bondong menuju rumah Panglima Kota Mepulu. Sementara itu, Nyonya Saudagar Buang Tua, hatinya terpikat pada bayi mungil anak dari Anting Wulan. ibu yang akan menyatakan kesulitan untuk merawat bayinya sendiri. Percayalah, itu tidak mungkin, Bu. Kau pasti akan kecewa. Tuan! Tuan! Panglima Kota Mepulu telah tiba bersama dengan pasukan prajuritnya, Tuan! Tuan! Tuan! Panglima Amuk Longkali. Iya, iya. ha! Ah. <laughs> Eh, Bu, Bu. <laughs> Ada harapan, Bu. Ada harapan untuk memiliki bayi itu. Ah, benarkah itu, Pak? Iya. Aku akan menemui Panglima Amuk Longkali. saya akan berusaha menangkapnya. Jika terpaksa, saya akan membunuh wanita berbahaya itu. Uh, tetapi, bukankah perintah dari Baginda Layang Buana adalah hanya mencari tahu di mana wanita itu dan memberikan kabar ke pusat? Tetapi wanita dari Mataram itu sudah keterlaluan sekali. Setelah membunuh Panglima Subala, dia kemudian membunuh Panglima Bayurasa dan dua orang adiknya. Dan kini di kota Mapulu, dia membunuh empat orang penduduk yang menjadi tanggung jawabku akan keselamatannya. Aku tidak bisa membiarkannya. Uh, iya, tetapi wanita itu sangat berbahaya. Pedang emas di tangannya yang berbentuk ular itu jauh lebih berbahaya dari api neraka. Korban dari pedang itu tubuhnya meleleh dan musnah. Berbahaya sekali, Tuan Panglima. Hmm, justru inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Aku dapat membuktikan pada Baginda Raja dan juga orang-orang di pusat sana bahwa aku Panglima Amuk Longkali bukanlah laki-laki sembarangan. Aku mampu untuk berbuat apa yang mereka tidak akan mampu lakukan. Di mana wanita itu? Aku akan memberikan hajaran. Dan kau bisa mengambil bayinya, Tuan Buang Tua. Iya, iya, iya, iya. tetapi berhati-hatilah. Ia ada di kamar belakang. Ah, marilah. Aku antarkan, Tuan. Baik, Tuan Saudagar Buang Tua. Hmm. Ayo, kalian semua ikut aku. Uh, baik, baik, Tuan, Tuan Panglima. Panglima. Pergilah kau, wanita iblis. Keluar dan serahkan dirimu untuk kami adili. Ayo keluar! Panglima Amuk Longkali menggedor pintu kamar itu keras-keras. Dan tidak lama kemudian, jerit tangis bayi terdengar mengimbangi gedoran pintu. Akan tetapi, tidak berlangsung lama Keduran itu terhenti karena hancurnya pintu kamar itu. Kalian telah mengganggu anakku. Kalian membuat tidur anakku terbangun. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Hmm, kau kira kau itu siapa, Anting Wulan? Seorang tamu agung yang kebal akan hukum. Dengarlah, walaupun Prabu Layang Buana junjunganku memerintahkan untuk membawa secara baik-baik, tetapi aku tidak bisa menerimanya. Kematian empat orang penduduk kota Mepulu ini harus kau pertanggungjawabkan. Lumpuhkan dan jika perlu bunuh wanita liar itu. Ayo! Baik, Tuan Panglima. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani kalian. Setan. Panggil seluruh pasukan untuk masuk ke dalam dan kepung tempat ini. Baik, Baik. Baik. Jangan kau kira dengan pedang itu kau akan dapat menakut-nakuti kami dari Kutai Raya ini, hai orang Mataram. Aku Panglima Amuk Longkali. Tidak bisa kau permainkan seenakmu, ha? Ah, sekarang marilah kita lihat Mana yang lebih ampuh? Pedang ular masmu itu ataukah kelewang pusakaku ini, ha? Panglima Amuk Longkali menerjang anti bulan dengan kelewang besarnya, seakan-akan tidak akan memberikan kesempatan pada lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi Panglima Amuk Longkali menjadi terkejut bukan main ketika ia merasakan terjangannya bagaikan membentur dinding karang. Kemanapun pedangnya menyerang, pedang ular mas lawannya membentengi dengan rapatnya. Bahkan bagaikan moncong ular yang ganas, pedang ular Mas Anting Wulan mulai menyelinap di antara bayangan kelewang besar Panglima Amuk Longkari dari kota Mepulu. Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Allah Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh, aduh. Malam dosa aku, Pak. Aduh, Bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip, Medik 55 produksi Kalbe Farma. Celaka, wanita ini benar-benar berbahaya rupanya. Pedangnya mulai mengincar tubuh. Maju dan serang beramai-ramai wanita liar itu. Gunakan anak panah dan senjata lempar. Oh, pasukan yang telah masuk menyelinap ke dalam rumah saudagar buang tua segera melepaskan anak panah serta tombaknya ke arah anting bulan yang hendak mengejar panglima mereka. Kau oh, jadi terus dengan anak panah. Oh, jangan beri kesempatan padanya untuk bergerak kembali. Ayo, Tatapan Nyonya Sodagar itu tersentak. Tubuhnya kemudian melesat masuk ke dalam kamar, sambil tetap memutar pedang melindungi tubuhnya dari serangan panah yang bagaikan hujan menghambur ke arah tubuhnya. Dan kemudian, sambil menggendong bayinya, Anting Bulan mengamuk kembali, memutar pedangnya dan bahkan kini mendesak maju. Satu persatu prajurit kota Mepulu dibabat dengan pedangnya. Dan satu persatu pula tubuh mereka berkelimpangan. Celaka, wanita ini sangat berbahaya. Aku harus segera tinggalkan tempat ini sebelum menjadi korban keganasan pedangnya. Oh! semua para prajurit Kutame puluh dan dan Panglima Amuk Longkali sendiri sudah tidak kelihatan lagi, Tuan. Hah? Ayah, apa masih ada yang akan mengganggu putraku, Kayan? Ayo majulah. Akan aku babat habis kalian semua. Ayo, majulah. Ibu sudah melenyapkan semua orang-orang jahat yang akan mengganggu. Cukup, cukup, sayang. itu benar-benar iblis yang sangat kejam, Tuhan. Lihat, lebih dari 20 prajurit pengawal kota Mepulu telah dibantai. Oh, lihat itu Tuhan, lihat. Cairan-cairan kental di sana-sini adalah bekas tubuh para prajurit yang hancur meleleh, Tuhan. Oh. Ajak para pembantu semua untuk membersihkan tempat ini, Tambuna. Aku akan beristirahat di dalam. Uh, uh, tapi, tapi... Uh, uh Para pembantu lainnya tentu takut untuk datang kemari membersihkan halaman ini, Tuan. Wanita itu tidak akan mengganggu kalian. Jika kalian tidak mengganggunya, ayo cepat kerjakan uh, perintahku. Uh, iya, iya, iya. baik, Tuan. Baik, Tuan. Buang tua. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-rok terus? Ketel-ketel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Kadas kurat, oleskan kau panas, gatal-gatal jamur. Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Sudahlah, marilah kita masuk saja. Aku kira Panglima Amuk Longkali tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menghubungi Baginda Layang Buana. Dan jika demikian, segalanya akan menjadi selesai. Lalu, mana tadi janjimu tentang harapanku untuk mendapatkan bayinya? Ah, apakah Engkau berencana untuk membunuh wanita itu dan mengambil anaknya, Pak. Jangan bicara sembarangan, Bu. Ah, jika didengarnya nanti, bisa berbahaya, Bu. Bisa celaka. Ah, marilah kita masuk saja ke dalam. Akan aku jelaskan semuanya di dalam nanti. menyerahkan mayat wanita liar itu pada Baginda Layang Buana. <laughs> Aku dapat melakukannya. Apa yang akan kau kerjakan, Pak? Apa yang akan kau lakukan dengan wanita itu? Kita akan meracunnya. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, Pak. Dan kau pun tidak akan melakukannya, Pak. Tidak. Kau ini benar-benar sudah gila, Pak Bu. Ha? Kau membela habis-habisan iblis wanita itu yang menjadi musuh seluruh penduduk kota ini. Tidak, Pak. Tidak. Kau tidak boleh melakukannya, Pak. Tidak. Apa hanya karena anak bayi itu sikapmu lantas berubah? Ha? Jadi liar dan tidak tunduk lagi padaku, suamimu. Ha? Saudagar buang tua yang dihormati di kota Mempulu ini. Bu, jangan main-main denganku. Kau harus mengikuti apa yang kuperintahkan. Harus. Aku akan mencari racun untuknya. Kau berhati-hatilah. Aku tidak ingin hal ini sampai gagal. Oh. Kau, Tambuna. Iya. Sedang apa kau di depan pintu kamarku ini? Ha? Uh, um, eh, uh, eh, anu Tuan Buang Tua, anu, anu apa? Uh, wanita iblis itu datang ke dapur. Uh, ia hendak merebus air panas sendiri dan juga mencari-cari beras untuk makan anaknya. Dan Mak betung dan Mak Peci yang bertugas di belakang takutan sekali, Tuan. Tambuna, katakan kepada mereka untuk memberikan apapun yang wanita itu perlukan. Wanita itu tidak berbahaya pada kita yang tidak bermaksud jahat. Um, tapi, tapi, ah, sudah. Sampaikan saja semua perintah dari istriku. Dan engkau, Tambuna, aku tunggu di depan, segera setelah kau sampaikan pesan istriku pada Mak Betung dan Mak Beji. Uh, uh, ya, ya, ya. Baik, Tuan Buang Tua. Baik, uh, saya akan segera menemui Tuan. Ya. menghadap Tuhan. Aku akan mengajakmu pergi mencari sesuatu untuk melenyapkan iblis wanita itu. Ah, ah, apakah itu Tuhan? Ah, mencari apakah Tuhan? Mencari racun yang ganas untuk melenyapkan wanita itu. Ah, ah, tapi tapi tapi Tuhan, ah, itu berbahaya sekali. Ah, setidak-tidaknya jika dia mengetahui kita akan celaka Tuhan. Hmm, saya, uh, saya, saya saya ada satu usulan buat Tuan. Apa ya. itu? Uh, dan ini memang sudah menjadi keinginan saya sejak tadi, Tuan. Apa itu? Katakanlah. Uh, kita akan membunuh wanita iblis itu, ya kan? Tapi dengan cara lain. Huh? Cara yang lebih halus. Ah, cara yang dapat menutupi jejak kita, Tuan. Dan saya yakin wanita itu tidak akan dapat berkutik lagi. Iya, tapi cara apa itu? Katakanlah cepat, Tambuna. Ah, begini Tuan, dengan guna-guna ilmu hitam. Guna-guna ilmu hitam? Iya, Tuan. Iya. Dan hamba mengetahui orang yang sanggup untuk membinasakannya. Membinasakan wanita iblis itu, Tuan. Hah? <laughs> eh, betulkah itu Tambuna? Ah, betul, Tuan. Katakanlah, siapa dan di mana orang itu? Hah? Ayo, kita temui sekarang juga. Dan kelak jika semua ini benar-benar berhasil, aku akan memberikan hadiah untukmu. Hadiah besar, Tambuna. Wah, baiklah Tuan. Baik, uh, jika begitu, sekarang saja kita temui di desa air batu. Hamba mengenal baik kakek Babirik. Kakek Babirik? Iya. Itu nama orang yang sanggup membinasakan wanita iblis ini? Benar, Tuan. Benar. Hmm, ayolah, Tuan. Kita berangkat sekarang. Baiklah, aku akan mengambil uang sebagai bekal dan hadiah untuk orang itu. aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Lo, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh, aduh. Malam, yong yong, Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip nyu. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Demikianlah bersamaan dengan turunnya senja Saudagar Buang Tua bersama dengan pelayannya Tambuna meninggalkan rumahnya menuju desa air batu yang cukup jauh dari kota Mepulu. Nah, saudara pendengar, apakah Saudagar Buang Tua akan berhasil mencelakai Anting Wulan dengan guna-guna ilmu hitam? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.